Dan jarkanlah dan majerurkanlah dengan fathah ma la yansarif yaitu isim yang la yansarif. Maka isim la yansarif itu majerurnya dengan fathah. Ya, namun ada syaratnya yaitu ma lam yudhaf selama isim la sorif tersebut itu tidak diidofahkan atau mudahnya tidak menjadi mudof. Au yakuba al rodif. Ya, atau isim la sorif tersebut itu tidak terdapat atau tidak berada setelah al. Ya, atau tidak kemasukan al. Ya, rodif atau tidak mengikuti setelah al. Jadi bait ini menjelaskan bahwa isim la sorif itu majerur dengan fathah selama tidak menjadi mudhaf dan juga selama tidak kemasukan al. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk subbab ini yaitu subbab yang terdapat bait ke-43 dari Alfiyah Ibnu Malik ini. Di mana beliau ya hafizahullahu taala memberikan judul i'rabu ma la yansarifu. Yaitu i'rab untuk isim yang la yansarif. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan penjelasan untuk bait ini di mana beliau mengatakan asyara bihadzal baiti ilal qismi tsani mimma nabat fihi harakatun an harakatin dengan bait ini yaitu dengan bait ke-43 ini Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mengisyaratkan kepada jenis yang kedua dari isim yang i'rab aslinya ya i'rab aslinya berupa harokat itu juga digantikan dengan harokat. Artinya harokat menggantikan harokat. Ya, jenis yang pertama itu adalah jamak mu'annaf salim dan mulhaknya. Di mana ketika dalam keadaan mansub, ya tanda asal nasab itu adalah fathah. Namun dalam jamak mu'anaf salim dan mulhaknya digantikan dengan kasroh. Itu jenis pertama. Nah jenis kedua itu adalah yang kita bahas saat ini. Wahuwa lismul ladhi la yansorifu. Yaitu ya isim yang la yansorif. Apa itu maksudnya? Ay la yunawwanu. Yaitu isim yang tidak ditanwin. Ya, jadi isim layan sorif maksudnya adalah tidak di tanwin. Kemudian kita lihat catatan kaki terkait penjelasan ini, yaitu Asyaih Abdullah Al-Fauzan Hafidhahullahu Ta'ala menyebutkan, وَبَعْضُ الطَّلَبَةِ يَذُنُّ annahu la yusamma مَمْنُوعًا مِنَ sarfi illa idza kana majruran bil fathati. Dan sebagian pelajar atau penuntut ilmu itu menyangka bahwa isim yang seperti ini itu tidak tidak disebut sebagai mamnu minas sorfi ya kecuali jika hanya dalam keadaan majerur dengan fathah. Jadi ada sebagian penuntut ilmu yang menyangka bahwa disebut mamnu minas itu ketika dalam keadaan majurur. Ya majururnya dengan fathah. Maka Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan komentar wa hadza ghairu sahihin. Ya, dan yang seperti ini itu tidak tepat ya tidak tepat bal kullu ma muni'a minat tanwini minis min mu'rabin ya akan tetapi setiap ya setiap yang terlarang dari tanwin atau setiap setiap isim mu'rab yang terlarang dari tanwin li'illataini au li'illatin karena adanya dua illah, dua sebab atau karena adanya satu sebab, nanti kita akan membahas ketika dalam pembahasan alismul ladhi layan sorifu, itu isim itu dapat masuk ke dalam golongan ini karena adanya dua illah atau satu illah yang menggantikan dua illah. Ya namun dalam cetakan dari Ibnul Jauzi itu tertulisnya Bal kullu ma muni'a minat tanwini minis min mu'rabin li sababin. Ya karena adanya suatu sebab. Ya. Fahuwa mamnu'un minas sorfi. Maka ya tadi setiap isim yang terlarang dari tanwin, ya setiap isim mu'rab yang tidak ditanwin, karena adanya sebab, atau karena adanya dua illah atau satu illah itu disebut sebagai mamnu' minas sorfi. Walau kana marfu'an au mansuban. Walaupun dalam keadaan marfu' ataupun mansub. Ya di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala meluruskan bahwa isim tersebut itu disebut sebagai mamnu minas baik dalam keadaan majerur, marfu, ataupun mansub. Kita kembali ke atas. Ya, wa ta'rifuhu dan pengertian atau definisi dari alismul ladzi la yansarifu yaitu kullus min mu'rabin syabahul fi'lu yaitu setiap isim mu'rab yang ya diserupai atau menyerupai fi'il ya yang menyerupai fi'il karena kita mengetahui bahwa isim itu salah satu tandanya itu adalah tanwin akan tetapi golongan isim ini itu justru tidak ditanwin. Karena itu dia menyerupai fiil. Karena fiil tidak ditanwin. Apa yang menyebabkannya? Biwujudi illataini min ilalin tis'in. Yang menyebabkan isim mu'rab tersebut menyerupai fi'il itu karena terdapatnya dua illah dari illah yang sembilan. Nanti pada saat pembahasan alismul ladhi la yansarifu itu kita akan mempelajari al-ilalut tis'u yaitu illah atau sebab yang sembilan. Kalau suatu kata itu mengandung dua dari sembilan illah tersebut, maka dia termasuk dalam alismul ladhi la yansarifu yaitu isim yang tidak ditanwin. Au wahidatin takumu maqamahuma. Atau karena terdapatnya satu illah, ya satu illah saja, namun takumu makomahuma Namun satu illah tersebut itu menempati kedudukan dua illah. Artinya dengan satu illah tersebut sudah cukup bagi suatu isim supaya isim tersebut masuk dalam golongan Al-ismul ladhi la yansarifu. Ya. Mithlu, contohnya apa? Ahmadu. Ya, Ahmadu. Kita mengetahui Ahmadu itu tidak ditanwin. Sehingga dia termasuk dalam al-ismul ladhi la yansarifu. Nah, di dalam Ahmadu fihil alamiyatu wa waznul fi'li. Di dalam ahmadu itu terdapat dua illah. Illah yang pertama adalah al-alamiyah, bahwa Ahmad ini merupakan nama. Kemudian illah yang kedua, wa waznul fi'li. Ahmadu itu mengikuti wazan fi'il. Ya karena kita mengetahui bahwa itu mengikuti wazan fi'il tertentu yaitu ya hamida yahmadu. Kemudian dari yahmadu ketika domirnya ana menjadi ahmadu. Karena terdapat dua illah dari illah yang sembilan tadi, maka ahmadu itu tidak dapat ditanwin. Kemudian wa syanu. Ya contoh yang kedua adalah syanu. Haus. Nah, fihil wasfiyatu wa ziyadatul alifi wan nuni. Nah, dalam atok syanu ini juga ada dua illah. Illah yang pertama adalah al-wasfiyah. Ya, bahwa atok syanu itu menunjukkan akan sifat. Kemudian illah yang kedua, ya sebab yang kedua yaitu ziyadatul alifi wan nuni yaitu adanya tambahan alif dan nun di akhir, yaitu atok syanu. Karena ada dua illah ini, maka atok syanu itu termasuk dalam alismul muladi la yansarifu. Artinya dia tidak ditanwin. Kemudian contoh yang ketiga, wa masajidu. Ya, masajidu. Jamak dari masjidun ya, artinya masjid-masjid. Maka dia juga termasuk dalam alismul ladzi la yansarifu. Namun fihi illatun wahidatun. Di dalam masajidu itu hanya ada satu illah. Ya, satu illah. Wahia sighatu muntahal jumu'i yaitu masajidu itu mengikuti wazannya sirah muntahal jumu' yaitu bentuk yang menunjukkan ya ujung dari jamak. Artinya sudah yang paling jamak. Nah, contohnya yang mengikuti wazan mafa'ilu di sini. Maka kalau ada satu kata yang mengikuti wazan dari sirah muntahal jumuk itu sudah menempati kedudukan dua illah. Ya, menempati kedudukan dua illah. Artinya dengan satu sebab ini saja sudah cukup bahwa suatu kata itu masuk dalam alismul ladhi la yansorifu. Kemudian kita lanjutkan walil mamnu'i minas sorfi babun khosun. Dan untuk al-mamnu' minasorf ini, itu terdapat bab yang khusus. Fihi bayanu asbabil man'i minasorfi. Yang dalam bab khusus tersebut, itu terdapat penjelasan, ya penjelasan yang menjelaskan sebab-sebab terlarangnya kata tersebut dari tanwin. Ya, atau sebab di mana suatu kata menjadi mamnu' minas sorfi. Kemudian wa taudiyahi ahkamihi yang di dalam eh, bab yang khusus tersebut terdapat ya penjelasan ya mengenai hukum-hukumnya. Ya. Dan juga wal maksuduhuna ma yata'allaqu bi Adapun yang dimaksud di sini yaitu pembahasan dalam bait ke-43 ini itu hanya apa-apa yang terkait dengan i'rabnya. Ya. Artinya nanti sebab-sebab mengapa suatu kata menjadi mamnu minas kemudian penjelasan hukum-hukumnya, itu nanti akan ada bab yang khusus. Yang dibahas di sini hanyalah yang terkait dengan i'rabnya fahuwa yurfa'u bidhammati. Maka alismul ladzi la yansarifu ini itu marfuknya dengan dhammah. Wa yunsabu bil fathati dan mansubnya dengan fathah. Ya dengan fathah. Wa yujarru bil fathati aidon niyabatan anil kasroti. Dan alismul ladzi layan sorifu itu majerurnya juga dengan fathah. Artinya mirip dengan atau sama dengan mansubnya. batan anil kasroti. Dan fathah ini, ya tanda jar dengan fathah ini, itu menggantikan tanda asal untuk majerur, yaitu kasroh. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad ja'akum Yusufu min مِنْ bil bayinat. Ya, Walaqad ja'akum Yusufu min مِنْ bil bayinat. Dan sungguh, Yusuf telah datang kepadamu, ya sebelum itu, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Ya, maka di sini kita melihat bahwa Yusufu, ya, Yusufu itu adalah fa'il untuk ja'a. Ya, fa'il untuk ja'a. Maka karena Yusufu ini fa'il, maka dia marfu. Marfuknya dengan apa? Dengan dhammah mengikuti tanda asal dari i'rab. Ya, maka ini yurfa'u bid dhammati ya. Kita lihat catatan kaki ini di surat Ghafir ayat ke-34. Kemudian kita eh, kembali ke atas wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna Ibrahima kana ummah ya, Inna Ibrahima kana ummah Ya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam. Ya. Maka di sini perhatikan kata Ibrahima. Ya, Ibrahima itu juga mamnu minas Atau alismul ladhi la yansorifu. Dia mansub karena kedudukannya sebagai isim inna. Nah, kita lihat di sini bahwa tanda nasabnya itu adalah fathah yang mengikuti tanda asal dari i'rab nasab. Ya, maka wayun sabubil fathati. Kita lihat catatan kaki, ya ini ada dalam surat An-Nahl ayat ke-120. Kemudian Ya waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman apabila ya kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik ya dengan yang lebih baik darinya. Maka perhatikan kata ahsana, ya bi ahsana. Asal katanya adalah ahsanu. Ya ahsanu. Namun dia majerur dengan huruf jar ba. Nah, dia majerur dengan apa? Tidak dengan kasroh, namun dengan fathah. Ya, karena itu dibaca bi ahsana minha. Ya, maka ini alismul ladhi la sorif itu marfu dengan dhammah, kemudian mansub dengan fathah dan majrur dengan fathah juga. Kita lihat catatan kaki itu ada dalam surat An-Nisa ayat ke-86. Kemudian kita kembali ke atas wa yustathna min dzalika mas'alatani. Dan untuk hal tersebut yaitu isim atau alismul ladhi layan sorifu, itu terdapat dua masalah atau dua perkara yang dikecualikan. Ya, di mana yujarru fihi mal mamnu'u minas sorfi bil alal asli di mana dalam dua keadaan atau dua, atau dua masalah tersebut itu alismul ladzi la yansarifu atau al minasor itu majerur dengan kasroh mengikuti tanda i'rab asal. Ya, jadi dikecualikan darinya itu dua masalah atau dua perkara. Al-ula Eh, permasalahan yang pertama atau perkara yang pertama atau keadaan yang pertama an yakuna mudhafan. Ya an yakuna mudhafan. Yaitu ketika al-mamnu' minas tersebut itu dalam keadaan mudhaf atau menjadi mudhaf. Jadi ketika dalam susunan idhofah kemudian alismul ladhi layan yansarif ini menjadi mudhaf, maka dia majerurnya dengan kasroh, mengikuti tanda i'rab asal. Nahwu contohnya wa'adtu fi masajidil qaryati. Wa'adtu fi masajidil qaryati. Saya telah memberikan nasihat di masjid-masjid di desa. Maka perhatikan kata masa jidi di sini. Masa jidi itu mengikuti sirah muntahal jumu, maka dia termasuk dalam alis muladi layan sorifu. Ya, namun, dia tidak majerur dengan fathah. Ya, tidak dibaca fi masa jidal koryati. Tapi dibaca fi jidal koryati. Mengapa? Karena dia menjadi mudof. Ya dia menjadi mudhof. Ya mudhof ilaihinya adalah al-qaryati. Karena dia menjadi mudhof, maka dia kembali ke hukum asal dari i'rab majrur yaitu majrur dengan kasroh. Qala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Ya, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka perhatikan kata ahsani di sini. Ya, ahsani. Ahsani itu termasuk dalam Eh, mamnu minas namun mengapa di sini majerurnya dengan kasroh? Karena dia menjadi mudof. Ya setelah fi, kemudian dia menjadi mudof, di mana mudof ilaihinya adalah takwimin. Karena dia menjadi mudof, maka dia kembali ke hukum asal orob majerur, yaitu majerurnya dengan kasroh ya. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Ini dalam surat at ayat ke-4. Kemudian fa in kana mudhafan ilaihi jurra bil fathati. Ya namun jika alis ladzi la yansarifu itu menjadi mudhaf ilaih itu dia majrurnya kembali dengan fathah. Artinya majarur dengan kasroh tadi itu hanya ketika menjadi mudhof. Kalau menjadi mudhof ilaih tetap majarur dengan fathah. Nahwu contohnya kita buyu Kitabu Yusufa jadidun. Kitabu Yusufa jadidun. Ya, kitabnya Yusuf baru. Maka perhatikan kata Yusufa. Yusuf itu termasuk dalam alismul ladhi la yansarifu. Namun di sini majerur dengan fathah karena dia menjadi mudhaf ilaihi, bukan mudhaf. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan juga keluarga Ibrahim dan juga keluarga Imran itu yang melebihi segala umat. Ya, kalau kita lihat di catatan kaki itu ada di surat Ali Imran ayat ke 33. Maka perhatikan di sini ada kata ala Ibrahima dan ala Imrona. Ibrahima dan Imrona itu keduanya menjadi mudhof ilaihi, ya mudhofnya sama-sama kata ala. Nah, di sini karena kedua kata tersebut itu mamnu minas kemudian juga menjadi mudhof ilaihi, maka dia majrurnya tetap dengan fathah. Ya. Kemudian kita lanjutkan Athaniyatu keadaan yang kedua yaitu antadkhula alaihil alifu wallamu yaitu ketika alismul mulladhi la tersebut itu kemasukan alif lam atau kemasukan al. Ya. Ya kalau di dalam baitnya ya al ya. Jadi kalau misalnya alis ladzila yang sorifu tersebut kemasukan al, maka dia majerurnya dengan kasroh. Nahwu contohnya saal tu anil afdali minat tullabi. tu anil afdali minat tullabi saya bertanya mengenai yang paling utama di antara para pelajar. Maka perhatikan di sini ada kata al-afdoli. Al-afdoli yaitu afdol, afdolu itu termasuk dalam alismul ladzi la yansarifu. Akan tetapi kenapa tidak dibaca anil afdola ya? Kenapa tidak majerur dengan fathah, tapi di sini majerur dengan kasroh? Karena afdol di sini itu kemasukan al. Kemasukan al. Ya, karena kemasukan al, dia majerurnya kembali dengan kasroh. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ya wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi ya dan janganlah ya kalian mencampuri mereka ya sedangkan kamu sedang beriktikaf di dalam masjid-masjid maka perhatikan tadi kata al-masajid di sini, ya al-masajidi. Kita mengetahui bahwa masajidu tadi termasuk dalam sirah muntahal jumu' sehingga dia masuk dalam alismul ladzi la yansarifu. Namun mengapa di sini itu majrurnya tidak dengan fathah namun kembali dengan kasroh? Karena dalam fil masajidi ya kata masajid di sini kemasukan al. Karena kemasukan al, maka dia kembali ke hukum i'rob asal untuk majerur, yaitu majerurnya dengan kasroh. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat ke-187. Nah, kemudian kita lihat Wa hadha ma'na qawlihi wa jurra bil fathati ila akhirih. Dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala yaitu ya dan jarkanlah dengan fathah dan seterusnya. Ai jurra bil fathati niyabatan anil kasrati. Maksudnya adalah majrurkanlah dengan fathah sebagai pengganti kasroh ma la yansarifu, yaitu isim yang la yansarif tadi. Ma lam yakun mudhofan ya selama isim la yansarif tersebut tidak dalam keadaan atau tidak menjadi mudhof Au waqi'an ba'da al mubasyaratan min ghairi fasilin. Ya, atau selama uh, eh, isim layan sorif tersebut tidak terletak setelah al secara langsung. Ya, artinya tidak ada perantaraan antara al dengan alismuladi layan sorifu tersebut. Ya. Selama syaratnya terpenuhi, ya maka uh, majrurkanlah dengan fathah. Ya, kecuali tadi kalau menjadi mudhaf, yang majrurnya dengan kasroh, atau kalau bersambung dengan al secara langsung, itu juga majerurnya dengan kasroh. Wa makna rodif atau rodifa, yang makna dari rodif itu adalah ai tabi'a, yaitu mengikuti. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu melanjutkan dalam bait yang ke-44 dan 45 waj'al linahwi yaf'alanin nuna raf'an wa tada'ina wa tas'aluna ya ja'al li nahwi yaf'alanin nuna raf'an wa tada'ina wa tas'aluna maka jadikanlah nun ya pada contoh yaf'alani ya mereka berdua sedang melakukan kemudian tada'ina ya engkau perempuan eh، memanggil, kemudian watas aluna, ya, dan kalian laki-laki bertanya, ya. maka untuk contoh yaf'alani, kemudian tada'ina dan tas aluna ini, jadikanlah nun sebagai rof'an. Ya, jadikanlah nun sebagai tanda rofa wa hadfuha lil jazmi wan nasbi simah ya dan dihapusnya nun tersebut itu untuk sebagai simah ya sebagai tanda untuk jazm dan nasabnya ya jadi dalam keadaan rofa itu nunnya ditetapkan atau tetap ada dan tanda jazm dan nasabnya itu dengan dihapusnya nun. Kalam takuni litarumi mazlamah. Ya, contohnya adalah lam takuni litarumi mazlamah. Ya. Itu engkau wahai seorang perempuan itu tidak dalam keadaan menginginkan keburukan. Ya. Maka di sini takuni yang pertama itu dalam keadaan jazm. Ya, majazum karena lam. Maka tanda jazmnya itu adalah eh, dengan dihapusnya nun. Kemudian tarumi itu dalam keadaan nasab, ya mengikuti pendapat. Nanti yang dijelaskan di sini mengikuti pendapat bahwa ada an yang diperkirakan setelah lam, ya. Dan dia mansub dengan an yang diperkirakan tersebut, an muqaddarah tersebut, maka tarumi itu mansubnya dengan dihapusnya nun. Ya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk subbab ini, yaitu subbab bait ke-44 dan bait ke-45 yaitu i'rabul amthilatil khamsati yaitu i'rab dari al-amthilatul khamsah atau sebagian juga ada yang mengenalnya sebagai al-af'alul khamsah ya, namun di sini yang digunakan adalah al-amthilatul khamsah kemudian asy Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu melanjutkan penjelasan dari bait ini Lama faragha min dzikri ma yu'rabu minal asma'i bin niyabati. Ya, setelah Ibnu Malik rahimahullahu taala itu selesai menjelaskan mengenai isim-isim yang di dengan tanda cabang, ya tanda pengganti. Syara'a fi dzikri ma yu'rabu minal af'ali bin niyabati. Maka beliau memulai menjelaskan atau menyebutkan mengenai fiil-fiil yang di-i'rab dengan tanda cabang. Ya. Jadi sebelumnya ini adalah isim semua. Nah, di bait ini itu dijelaskan mengenai fiil. Wahiyal amthilatul khomsatu yaitu yang disebut sebagai al amfilatul khomsah atau ya permisalan yang lima. Wal muradu biha dan yang dimaksud dengan al amfilatul khomsah kullu ini tasolat bihi aliful Ya. Yang dimaksud dengan al amfilatul khomsah itu adalah setiap fi'il mudari' yang alif itsnain itu bersambung dengan fiil mudhari tersebut. Ya, artinya ya fiil mudhari tersebut itu mengandung alif itsnain. Au wawul jama'ati. Ya, atau fiil mudhari yang wawu jama'ah itu bersambung dengan fiil tersebut. Au yaul mukhatabati. Atau ya ya mukhatabah itu bersambung dengan fiil mudhari tersebut. Jadi semua fiil mudhari yang mengandung domir alif ifnain, kemudian wawu jamaah dan ya mukhatabah itu disebut sebagai al-amthilatul khomsah. Nah. Kemudian wal alifu qad takunu lil ghaibaini. Dan alif, maksudnya alif ithnain, itu kadang terdapat pada fiil yang menunjukkan ghaibaini. Ya ghaibaini berarti kata ganti orang ketiga, ya ib dan dua orang. Ya. Fa yubda'ul fi'lu bil Maka fiil itu dimulai dengan huruf ya' Ya, huruf mudharaahnya itu adalah ya. Au lil mukhatabaini ya atau untuk mukhatab ya kata ganti orang kedua ya dan dua orang. Maka alif itsnain tadi bisa untuk kata ganti orang ketiga atau bisa untuk kata ganti orang kedua. Fayubada'u bitta'i maka fiil tersebut dimulai dengan tak. Ya huruf mudhara'ahnya itu adalah tak. Wa kadza wawul jama'ati. Ya demikian juga wawu jama'ah. Ya wawu jama'ah itu juga ada yang dimulai dengan ya dan ada yang dimulai dengan tak. Ya. Wa makna ma'na kauniha khamsatan. Nah, maka inilah maksudnya keadaannya itu ada lima. Ya. Jadi eh, ada ya mukhotobah itu satu, itu kata ganti orang kedua perempuan. Nah, kemudian wawu jamaah itu ada yang dimulai dengan ya, ada yang dimulai dengan tak. Kemudian alif itsnain ada yang dimulai dengan ya, ada yang dimulai dengan tak. Nah, itu maksudnya adalah al-amfilatul khomsah, ada lima. Kemudian ya beliau hafizahullahu taala melanjutkan fahadihi turfa'u bi thubutin nuni niyabatan 'anid dhammati. Maka al-amthilatul khamsah ini itu dirofakkan atau tanda rofaknya itu adalah dengan subutun nun atau dengan terdapatnya nun Ya, terdapatnya nun itu menunjukkan tanda rofaknya. Nia Niyabatan anid mati Dan subutun nun tadi itu sebagai pengganti tanda asal rofak yaitu dommah. Nahwu contohnya hal tasiluna arhamakum. Ya hal tasiluna arhamakum. Apakah kalian, ya wahai para lelaki, itu menyambung tali silaturahmi kalian? Maka tasiluna ini dalam keadaan rofa, ya, dan tan, atau dalam keadaan marfu. Tanda rofaknya itu adalah tetap adanya nun tadi, ya tasiluna. Nah, nah yang nun yang di akhir itu adalah tanda rofaknya. Kemudian kita lihat catatan kaki ya terkait hal ini. Fi qawlihi ta'ala ya dan dalam firman Allah ta'ala ya yaitu illa ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah ya illa ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah ya kecuali jika istri-istrimu ya artinya hunna itu memaafkan atau an ya'fuwa dimaafkan oleh orang-orang yang memegang ikatan nikah maka ya'funa itu domirnya hunna ya kemudian Ya'fuwa ya ya'fuwa di sini itu adalah ya fa'ilnya alladhi berarti kembalinya kepada huwa. Nah di sini yang menjadi pembahasan ya mengapa ya'funa di sini itu seharusnya kan dalam keadaan mansub. Ya, mansub karena adanya an. Namun kenapa tetap ada nun di situ? Padahal tadi dikatakan nun adalah tanda rofa. Sementara dalam keadaan nasab dan jazm dihilangkan nunnya. Nah, maka di sini dijelaskan al-fi'lu ya'funa mabniyun 'ala sukuni liittisalihi binunil inathi. Ya. Maka ya'funa ini itu mabni dengan sukun. Ya, jadi ingat mabni Mengapa? Karena bersambung dengan nun inaf. Maka nun yang ada di akhir itu bukan nun tanda rofa, tapi nun inaf. Artinya dia domir. Ya, domir tidak mungkin dihilangkan. Dan fi mahali nasbin. Ya, maka dia menempati kedudukan nasob karena adanya an tadi. Wa nunul inathi fa'ilun. Dan nun inath tadi itu menjadi fa'il. Fal wawu lamul fi'li. Ya, dan wawu tadi ya itu adalah wawu fi, uh, lam dari fi'il. Ya, wawu itu adalah lam fi'il. Artinya huruf ketiga dari fi'il, fa'ala. Ya, wawu itu adalah lam fi'ilnya. Kemudian kalau di cetakan dari Ibnul Jauzi ada tambahan wa waznuhu yaf'ulan ya di sini disebut tapi wallahu alam seperti yang tepat yaf'ulna. Ya yaf'ulna. Maka wazannya itu mengikuti yaf'ulna. Ya. Yaf'ulna ya yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Nah, ya'funa itu mengikuti yaf'ulna. Li'annahu min afa ya'fu. Ya karena ya'funa ini itu berasal dari afa ya'fu. khilafi maka ya'funa ini itu berbeda dengan ar-rijalu ya'funa. Ya. Maka ya'funa itu bisa untuk mereka laki-laki dan juga bisa untuk mereka perempuan. Kalau untuk yang arrijalu ya'funa, ya para lelaki tersebut itu yang mereka memaafkan, fal wawu dhamirul jam'i. Maka wawu yang ada pada ya'funa itu itu adalah domir jamak. Ya, fa'ilun dan itu merupakan fa'ilnya. Walamul fi'li mahdzufatun. Nah, di sini lam fi'ilnya itu yang dihapus. Wa asluhu ya dan asalnya adalah ya'fuwuna. Ya ya'fuwuna. Artinya seharusnya ada wawu di sebelum atau wawu setelah fa. Namun dihapus. wa nunu alamatur raf'i dan nun yang ada di sini adalah tanda rafa. Fataqulu fi halatayil jazmi wan nasbi Ya, dan untuk yang seperti ini, untuk yang arrijalu yang funa, maka engkau mengatakan dalam dua keadaan, yaitu keadaan jazm dan nasab, arrijalu lan walam ya'fu. Ya, arrijalu lan walam ya'fu. Artinya lan ya'fu dan lam ya'fu. Artinya ketika uh, ya'funa yang domirnya hum itu adalah eh, ketika dalam keadaan nasab dan jazm itu nunnya dihapus. Tapi kalau yang funa yang domirnya adalah hunna, ya nun inath, itu tidak dihapus. Falfuruku kubaina baina arrijalu rijalu ya'funa wan nisa'u ya'funa thalathatun. Ya, ammalha. Maka perbedaan-perbedaan yang terdapat pada ar-rijalu ya'funa dan wanisa nisau ya'funa, itu walaupun sama-sama ya'funa, itu ada tiga perbedaan. Fa ta'ammalha, maka perhatikanlah. Namun kalau dicetakkan dari Ibnul Jauzi, arba'atun au aktsaru. Ya. Perbedaannya itu ada empat atau bahkan lebih. Ya, maka Perhatikanlah. Kemudian kita kembali ke atas. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu bima ta'maluna basir. Ya, kalau kita lihat catatan kaki, itu ada dalam surat Al-Hadid, ayat ke-4. Ya, Wallahu bima ta'maluna basir. Ya. Dan... Uh, Allah itu maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka perhatikan ta'maluna di sini itu dalam keadaan rofa. Nah, karena dalam keadaan rofa, maka tanda rofaknya itu adalah dengan adanya nun yang ada di akhir ta'maluna tersebut. Kemudian kita lanjutkan watun sabu watu jazamu ya pihak-pihak Dan al-amthilatul khamsah itu dinasobkan dan dijazamkan dengan menghapus nun tersebut. Kita lihat catatan kaki. Ya qad tuhdhafun nunu li ghairi nasibin au jazimin. Ya. Namun terkadang nun itu dihapus walaupun tidak ada penasob dan tidak ada penjazem. Ya, jadi di sini eh, Syekh Abdullah Al-Fauzan menjelaskan kondisi bahwa terkadang fiil mudhari itu nunnya dihapus walaupun tidak ada penasob maupun penjazem. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallama. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Yaitu, La tadakhulunal jannata hatta tu'minu. Ya. E, dan kalian tidak atau kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman wala tu'minu hatta tahab ibu. Ya. Dan juga dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Ya. Rawahu Muslimun hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim birokmi ya salatin wa tis'ina pada nomor yang 93. Fakhudifatin nunu min qawlihi wa la tu'minu li ghairi nasibin au jazimin. Ya. Maka perhatikan pada wa la tu'minu hatta tahabbu. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini yaitu nun di sini dihapus ya, dari sabda beliau wa la tu'minu li ghairi nasibin au jazimin padahal tidak ada penasob dan tidak ada penjazm ya maka beliau melanjutkan wahia lughatun sahihatun qalilatul isti'mali maka yang seperti ini itu adalah ya, bahasa atau dialek yang sahih ya Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ya, manusia yang paling fasih. Ya, karena itu pasti bahasa yang beliau gunakan itu adalah bahasa yang fasih, ya bahasa yang betul namun qalilatul isti'mali namun jarang digunakan wa minhu qawlu Umar radhiyallahu anhu fi qatla badrin dan di antara contohnya itu adalah ucapan Umar radhiyallahu anhu ya ketika ya ada orang-orang yang terbunuh di perang Badar Ya pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya membiarkan ya membiarkan para mayat orang yang terbunuh ya, di perang Badar ya orang-orang kafirin selama tiga hari ya diantaranya adalah Abu Jahal kemudian Hisham kemudian Umayyah bin Khalaf kemudian Utbah bin Rabi'ah dan beliau kemudian berbicara kepada para mayat tersebut. Nah, kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Kaifa yasma'u?" Ya bagaimana mungkin mereka dapat mendengar? Wa anna yujibu. Ya, dan kapan mereka dapat menjawab atau merespon uh, ucapanmu wahai Rasulullah? Wa qad jayyafu Ya, padahal mereka dalam keadaan sudah ya membusuk. Ya maka perhatikan di sini ya yasma'u di sini itu walaupun tidak ada penasab dan penjazm itu tetap dihilangkan nunnya. Ya, jadi ini adalah salah satu contohnya. Rawahu Muslimun, ya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya al fayni وثمانمائة وأربع وسبعين pada nomor 2874. Eh, Kemudian kita kembali ke atas. Ya. Niyabatan anil fathati. Ya, jadi dihapusnya dihapusnya nun tersebut itu kalau dalam keadaan tadi ya sobu tadi itu dihapusnya nun itu sebagai pengganti fathah karena tanda asal dari nasab adalah fathah. Wasukuni, sedangkan yang tadi di jazm itu dihapusnya nun sebagai pengganti sukun karena sukun adalah tanda asal jazm. Nahwu contohnya la yanbaghi lil aghniyai an yata'akhkharu an musa'adatil ajizina. Ya tidak selayaknya bagi orang-orang yang kaya untuk menunda ya menolong orang-orang yang lemah. Maka perhatikan yata'akhkharu yata'akhkharu. Maka pada yata'akhkharu itu ada penasobnya yaitu an. Maka tanda nasobnya apa? Yaitu dihapusnya nun. Karena asalnya yata'akhkharuna. Karena kemasukan an menjadi yata'akhkharu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا Ya fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jika ya kalian tidak dapat membuatnya, ya dan pasti kalian tidak akan membuatnya. Maka taf'alu yang pertama itu majazum dengan lam. Ya, maka tanda jazmnya itu adalah dihapusnya nun. Kemudian taf'alu yang kedua itu mansub dengan lan. Ya, dan tanda nasabnya itu adalah dihapusnya nun. Kita lihat catatan kaki ya suratul Baqarati. Ya, surat Al-Baqarah ayat ke-24. Hunajatamaa amilani in walam. Nah, di sini itu terkumpul dua amil. Ya. Yaitu in dan lam. Ya, kita tahu bahwa in dan lam itu sama-sama penjazem, Ya, maka ilam. Nah, yang menjazemkan itu in atau lam. Nah, ini yang ingin dibahas oleh asy ya. Kemudian beliau menjelaskan wal amalu yang beramal adalah yang kedua, yaitu yang lam. Li'annahu syadidul ittisali bil mudhari'i. Ya karena itu yang kuat dekatnya dengan fi'il mudori. Ya kan fi'il mudori itu paling dekatnya dengan lam. Jadi in lam taf'alu. Ya illam taf'alu. Nah yang dekat dengan fi'il mudari'nya kan yang lam. Ya karena itu Beliau berpendapat yang beramal adalah yang lam. Nah, di sini kemudian ada tambahan dicetakkan dari Ibnul Jauzi, ya wali annaha dakhalat alaihi qabla dukhulil lam. Ya dan lam tersebut itu masuk ke dalam taf'alu sebelum masuknya lam. Ini wallahu a'lam ini mungkin yang dimaksud adalah dakhalat alaihi qabla dukhuli in. Ya, bahwa lam tersebut itu masuk ke taf'alu sebelum masuknya in. Ya, karena itu, karena lebih dekat, jadi lam masuk dulu, baru in. khilafi in, ya, berbeda dengan in. Faqad tadakhulu alal madi ya, karena in itu terkadang masuk ke dalam wa qad yali halismu, ya, dan juga terkadang diikuti oleh isim. Ya, karena itu keterikatannya tadi yang dimaksud di sini adalah keterikatan dengan fiil mudhari itu lebih kuat lam itu. Ya, itu ternyata maksud dari li'annahu syadidul ittisali bil mudhari. Keterikatannya itu lebih kuat dengan fiil mudhari. Karena kalau in itu bisa masuk ke madhi dan bisa diikuti oleh isim. Ya. Qalahul akbariyu fi i'rabil Qur'ani. Hal ini diucapkan oleh Al-Akbari dalam kitab beliau I'rabul Qur'an Al-Mujallad Al-Awwala ya pada eh, jilid pertama dan as Safhat al Arba'ina pada halaman ke-40. Ya ini tidak ada dalam cetakan dari Ibnul Jauzi yang uh, kutipan ini. Waqila ya dan ada ulama ya, ulama tafsir atau i'rab yang mengatakan al-amalu lil awwali, yang beramal itu yang pertama, yaitu yang in. Lisabaqihi wa quwwatihi. Karena in itu yang lebih uh, awal, lebih dahulu dan juga lebih kuat. Mengapa dikatakan lebih kuat? Li'annaha tu'thiru fi fi'li syarti wa jawabihi. Karena in itu memberikan pengaruh pada fi'il syarat dan juga memberikan pengaruh kepada jawab syaratnya. Wala qimata kabirata lihadel khilafi. Ya, dan sebetulnya tidak ada ya, nilai yang atau arti yang besar dalam perbedaan pendapat ini. Ya, mau yang menjazmkan in atau lam itu sebetulnya tidak terlalu esensial. Mengapa? li'annal mudhari'a majazumun ala ayyi halin. Karena fi'il mudhari' tadi itu dalam keadaan yang manapun tetap dalam keadaan majazum. Kita kembali ke atas. Ya wa hadha ma'na qawlihi waj'al li nahwi yaf'alanin ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala ya dan jadikanlah nun untuk contoh yaf'alani ya dan seterusnya wa abbara li linahwi isyaratan ila annaha laisat alfadhon ma'lumatan dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mengungkapkan dengan linahwi ya ini ini ungkapan yang sangat bagus menggunakan linahwi mengapa isyaratan ila annaha laisat alfadhon ma'lumatan. Itu sebagai isyarat bahwa yaf'alani di sini itu bukan lafat yang diketahui secara pasti. Kal asma isittati. Ya, seperti al asma usittah. Karena kalau al asma usittah itu lafadznya sudah jelas. Ya abun, akhun, hamun, dan seterusnya. Namun kalau di sini yaf'alani itu bukan untuk fi'il fa'ala yaf'alu saja. Namun untuk seluruh fi'il yang mengikuti wazan ini. Ya, jadi kuncinya ini adalah wazan. Bukan nama fi'il. Ya, artinya fi'il yang selain fa'ala yaf'alu pun mengikuti hukum ini. Ya, karena itu sebagian ulama mengungkapkan lebih tepat disebut sebagai al-amthilatul khomsah. Ya, contoh atau permisalan yang lima. Karena kalau fiilnya banyak sekali selama mengikuti wazan ini. Dan then di sini wa innama hiya tasduqu ala kulli mudhari'in ittasalat bihi aliful ithnaini ila akhirih. Ya, dan ini itu sesungguhnya hanya memungkinkan untuk setiap fi'il mudhari yang alif ifnain itu bersambung dengannya dan seterusnya. Wa qawlihi ya dan eh, dan wa qawluhu dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala simah ya simah bi kasri sinil muhmalati hiyal alamatu. Ya simah itu artinya adalah alamah, tanda. Ya, ucapan Ibnu Malik simah itu adalah alamah. Bikasri sinil muhmalati. Ya, dengan mengkasrohkan sin yang muhmalah. Ya, sin yang muhmalah itu maksudnya sin yang tidak bertitik. Ya, ini istilah dalam ilmu penulisan. Ya, karena zaman dahulu ya baik sin, kemudian shin itu ditulis seperti itu ya tidak ada titiknya. Karena itu yang membedakan itu adalah sin muhmalah, itu adalah sin. Ya, seperti itu. Betul-betul sin yang ini. Wa fi'luha wa yasimu simatan. Ya, dan fi'ilnya adalah wa yasimu simatan. Wa madhi yasimu mudhari simatan e, masdarnya. Ya, di mana ta itu menggantikan yang wawu. ada wa'ada ya'idu idatan. Ya, itu mengikuti wazannya wa'ada ya'idu idatan. Ya, sama memberikan tanda, ada itu berjanji. Ya, berjanji, ya, maka di sini uh, masdarnya itu tak yang ada di situ menggantikan wawu. Wa qawluhu dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, "Kalam takuni litarumi madlamah." Ya. Itu adalah mathala bil awali lil jazmi. Ya, beliau mencontohkan untuk yang pertama yaitu takuni itu adalah contoh jazm. Jazmnya dengan lam, majazum dengan lam, tanda jazmnya dengan dihapusnya nun. Kemudian litarumi ya wasani linnasbi. Dan yang kedua itu adalah contoh untuk nasab Ya. Kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi ada tambahan linnasbi bi anil muqaddarati ba'dallami. Ya, penasabnya itu adalah an yang muqaddarah yang diperkirakan setelah lam. Ya, seolah-olah ada li antarumi tapi annya diperkirakan. Kemudian juga dicetakan dari Ibnul Jauzi ada tambahan wa ma'na tarumi tatlubi. Ya wa ma'na tarumi tatlubi. Ya engkau perempuan, seorang perempuan menginginkan. Wa madlamah bi fathis bi fathil az-zulmu. Ya wa madlamah bi fathil lami az-zulmu. Madlamah dengan fathahnya huruf lam itu adalah artinya azulm Ya, keburukan. Kemudian waqad mathala biqaulihi yaf'alani wa ma ba'dahu lirraf'i. Dan beliau memberikan contoh untuk yaf'alani kemudian tad'ina dan tas'aluna ya wa ma ba'dahu yaitu yang setelahnya yaitu tad'ina dan tas'aluna itu contoh untuk fiil al-amthilatul khamsah yang rofa. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.